guru ini maka kamu akan kesulitan juga lebih sulit lagi tidak mampu lagi untuk mengatasi sifat-sifat buruk manusia yang lain yang menghancurkan diri manusia itu ya, wala tazunnanna annaka taslamu bi niyatin salihatin fi ta'allumil ilmi afi qalbika syai'un minal hasadi wal riya'i wal ujub Jangan dikira kamu aman Selamat Aman Meskipun kamu punya niat yang baik Untuk belajar Meskipun tujuan kamu belajar itu niatnya baik ya. Tetapi di dalam hatimu Masih ada satu di antara tiga itu yaitu hasud, ria dan ujub maka kamu tidak akan selamat. Jadi jangan kira kamu bisa uh, bangga. Saya pokoknya mau belajar tulus ikhlas, tapi tidak terbebas dari sifat-sifat itu tadi. Bapak Qala sallallahu alaihi wasallam Salasun muhlikatun Ada tiga sifat yang menghancurkan manusia Syuhun muta'un Syuhun muta'un Kikir Sangat kikir Yang diikuti, turuti mengikut kita ini uh, mengikuti kikir kita artinya kikir terus diikuti dilakukan wahwa wahawan muttaba hawa nafsu yang di, dituti juga wa ajabul mar'i binafsihi dan seseorang mengagumi dirinya sendiri Jadi tiga tiga sifat manusia menurut Rasulullah yang menghancurkan manusia adalah yaitu syuhun muta'un wa hawan muttaba wa i'jabul mar'i binafsi eh, kikir kemudian mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mengumbar hawa nafsu menuruti hawa nafsu dan bangga kepada dirinya sendiri Amma hasadu fahuwa mutasya'ibun an nasyum nasyuhi jadi hasud itu ada lagi dasar dari hasud. Mengapa seseorang itu hasud? Nah, katanya hasud itu adalah karena kita kikir. Jadi kikirlah dasar dari hasud. Apa sih hasud itu nanti kita lihat. Jadi ada dua istilah. Fa'innal bakhila wal ladzi bima fi yadihi ala bayrihi. Ada dua istilah yang sama diartikan yaitu bakhil dan syahir. Bukhlun wa syuhud. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelit, kikir. Tetapi bahasa Arab berbeda antara syuhud dengan bukhlun atau syahih dan bakhil. Kalau bakhil di sini Fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairi. Bakhil itu, kikir itu atau kik, bakhil ya adalah kita pelit untuk memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Tidak mau memberikan kepada orang lain. Itu namanya bakhil pelit untuk memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain adalah bakhil. Wasyahih walladhi yabkhalu bi ni'matillahi wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala fi khazainihi ala ilahi ta'ala. Sedangkan syuhun atau syahihun orang yang pelit itu adalah yang tidak mau memberikan nikmat Allah yang ada menjadi milik Allah tidak mau milik Allah itu nikmatan yang diberikan oleh Allah yang ada di dalam kekuasaan Allah itu e, diberikan kepada orang lain. Jadi ini lebih berbahaya lagi. atau syahihun. Pokoknya orang lain jangan sampai mendapatkan nikmatan. Dari manapun. Jadi jangan orang kaya, jangan menjadi, jangan punya mobil banyak, jangan punya wah, kesuksesan yang banyak, suksesan ataupun apalah ke, ya hal yang dibutuhkan oleh manusia, terutama kekayaannya. Jangan sampai dimiliki oleh temannya. Itu namanya syahid. Kalau bakhil, saya tidak mau kasih uang sama kamu sudah. Tapi kalau sahih, pokoknya orang itu teman-teman jangan jangan dapat nikmat deh, jangan dapat. Padahal nikmat itu milik Allah. Fi khazainihi la fi khaza eh, fi khazaini qudratihi la fi khazainihi. Ala ibadillah. Wa syuhuhu azam. Nah, maka dari itu syuhuh syahun muta'un gitu tadi kan itu bisa mencelakakan orang celakakan dirinya sendiri bahasa uh, yang sering dilakukan adalah apa ini ada nggak ya ada Walhasud Waladhi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala khazain qudratihi ala abdin ibadih ibadihi bi'ilmin au malin au mahabbatin fi qulubin nas. Jadi au hazin min huzur. Nah, begitu. Hasud itu apa? Orang yang hasud itu apa? Orang yang hasud adalah orang yang merasa berat hati, susah apabila orang lain mendapatkan kenikmatan baik berupa ilmu pengetahuan bi'ilmin au malin atau harta au mahabbatin fi qulubin atau dicintai oleh orang oleh masyarakat au hazin minal hudud atau keuntungan-keuntungan yang lain jadi itu. Jadi kalau ada orang yang mau pintar, susah dirinya. Ada temannya lebih pintar, dirinya merasa susah. Itu hasil. Berarti ada di dalam diri kita sifat hasil. Atau ada teman kita sukses, usahanya kita tidak yang susah. Atau Eh, teman kita populer, banyak yang mencintai, dipuja puji oleh penggemarnya banyak sekali. Kita tidak suka, susah hatinya, syakka alaih, merasa susah. Kita tanda bahwa dalam diri kita ada sifat hasut. Ada enggak di kita? Ah, itu tidak lepas katanya ada sifat-sifat begini dan diri kita pelajar semuanya. Ada katanya ada ghibtah. Ada ghibtah beda dengan hasil. Ghibtah itu senang orang lain senang, pengen, nah, kepengen memperoleh kesenangan seperti orang lain. Tapi tidak menginginkan bahwa orang lain itu dilepas nikmatannya. Jadi beda. Kalau kita pengen pintar, aku anak pintar ya. Saya juga hebat sekali, saya pengen sekali. Gitu. Bukan hasil itu. Saya tidak ingin menghilangkan kenikmatan orang lain itu, ya, itu bukan. Jadi inti hasil adalah rasa benci kepada teman yang memperoleh kenikmatan apapun bentuknya tidak tidak tidak senang. Bahkan yang lebih berbahaya di sini ada lagi. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu. Nah, bahkan ya dia senang sekali kalau kenikmatan itu hilang. Ada ada dua berarti si hasut itu tidak tidak sen, tidak senang apabila orang lain memperoleh kesenangan. Dan yang kedua, tidak eh, berharap bahwa kesenangan itu hilang. Gitu. Mudah-mudahan kebakaran misalnya, mudah-mudahan ketabrak, macam-macam itu. Walidhalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatabah hasud itu iri hati itu uh, memakan kebaikan jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan hilang hancur karena hasud begitu ya bagaikan api membakar kayu. Tapi kebaikan itu kayu, api itu hasil. Betul itu hasil panas, selalu merasa panas hatinya. Kalau ada temannya sukses, panas. Sedikit banyak ya, jadi dengan sedikit banyak kita begitu. kita utama tetangga kita, saudara kita, Biasanya saudara kita yang lebih dahulu yang kita anu itu. Orang aneh sekali ya, saya nggak tahu. E, kekerasan banyak sekali terjadi di orang dekat, ya pernah orang dekat. hasil pertama-tama juga orang dulu terhadap orang dekat dulu. Begitu ya bukan kepada orang jauh yang tidak kenal meskipun kaya raya meskipun apa apa kita tidak orang lain bahkan enggak ah, tapi kalau tetangga kita atau saudara-saudara kita waduh panas hati hasil adalah panas hati nah tadi uh, dari dulu wal hasud walai yasyukku alaihi namun panas hati hatinya panas ketika orang lain kita, saudara kita, tetangga kita, ya mendapatkan kenikmatan itu namanya hasud. Orang yang hasud itu amnya yang baiknya habis hilang. Wal hasud wal mu'ad. Nah, tersisa sendiri sebetulnya orang hasud itu. Orang yang hasud sisa diri. Panas itu. Badannya panas, cengkel saja. Azila irhamu wa la fi azabin fid dunya. Tidak uh, punya rasa kasihan dan selalu uh, dalam uh, dalam uh, situasi tersiksa di dunia ini. Fa'inna dunya la yakhluqatun khuluqin kasirin min khalqin kasirin min akronihi wa ma'arifi. Mengapa? Mengapa orang hasil itu akan selalu menderita? Sudah karena ya manusia itu tidak lepas dari orang-orang dekat, teman, di mana saja. Di mana saja kita akan bertemu dengan teman, akrab, arif kenal, banyak sekali. Nah kalau kita punya hati begitu ya kita tidak bisa hidup dimanapun. Dimanapun kita akan menderita. Akan menderita seterusnya kalau kita punya hasut. hasut. Nah, bagaimana cara mengatasi hasut? Bagaimana cara mengatasi supaya tidak hasut? Ya, ada teman-teman yang uh, pintar, ada awam Amal Allah alaihim bi'ilmin aw malin aw jahin teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita ya tentu ada yang pintar, ada yang kaya, ada yang punya kedudukan, jabat, di jabatan-jabatan tertentu. Itu tentu dimanapun kita bisa begitu. Wala azabul wal azabul akhirati asyad. Masya Allah. Nanti siksa di akhirat itu lebih berat daripada penderitaan yang akan dirasakan oleh orang yang hasut di akhirat jauh lebih besar, lebih berat daripada penderitaan hasut di dunia ini. Hmm. Jangan sampai. Wakbar. Walla yasilul abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibbu lisa'il muslimina man yuhibbu Waduh ini ini hebat. Seorang manusia orang hamba Tuhan belum bisa menemukan hakikat iman sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana? Tuh, hakikat iman yang benar, iman yang benar adalah apabila seseorang bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hebat sekali ada apa namanya itu ini universal ya ini universal compassion itu cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan gitu di antara traktat traktat kemanusiaan traktat perjanjian kemanusiaan itu compassion itu adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan dan janganlah kamu perlakukan orang lain sebagaimana kamu tidak ingin tapi kalau marah itu kita tidak senang, maka kita tidak marah. Bahasa sufi yang lain adalah manusia adalah cermin bagi dirinya sendiri. Dari teman itu, akhura itu mir'atu mir'atu. Saudaramu itu adalah cermin apa yang dilakukan oleh bisa dilakukan oleh kita juga jika kita melakukan kebaikan kita senang maka bikin pula kita seharusnya melakukan kebaikan pada orang lain karena orang lain melakukan kebaikan kita maka kita melakukan kebaikan juga dia senang itu ya perlakukanlah orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan dan jangan perlakukan orang lain bagaimana tidak ingin orang lain perlakukan kamu. Jadi bahasa hadirnya uh, eh, itu laisul abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibbul sa'irul muslimina ma yuhibbul nafsi. Jadi kalau orang pada mencoba orang muslim itu bukan belum imannya belum kuat itu yang melakukan head speech itu wah itu imannya diragukan melakukan ghibah menjengking temannya yang muslim mencaci maki yang muslim itu bukan hi bukan lagi muslim imannya diragukan ya kan gitu la yasilul abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibbu lisairil muslimina ma yuhibbun Seorang belum mencapai pengetahuan tentang hakikat iman percaya kepada Allah selama orang itu tidak mau mencintai orang muslim sebagaimana dia mencintai dirinya jadi kalau mau hafid fitnah uh, hoax kata gitu ya ghibah ya uh, itu ilmunya lagi tahu Paling yang bagi Aisyah kimal muslimin fi sarra'i wal dharra. Tuh. Seyogianya seorang yang mukmin. Seyogianya seorang mukmin itu ayusahi al muslimina ikut serta di dalam susah dan senang suka dan senang sama-sama kalau dia suka senang kita ikut senang kalau dia suka kita juga ikut suka salahnya begitu kalau kalau orang apa hasut itu kan tidak suka orang senang malah Tinggi dia senang, dia orang lain menderita. Itu hasud. Ya dah. Kan? Fal wahid ba'du ba'du. Orang muslim itu bagaikan kaum muslim itu bagaikan satu bangunan. Bagi ada lagi kal jasadil wahid, itu yang satu. So, punya wahid ya saling menguatkan satu atas yang lain saling menguatkan saling membantu membantu saling tolong saling menyayangi itu namanya kaum muslim yang hidup itu ya selain muslim orang kafir kafir itu bukan berarti orang punya agama lain loh percaya <laughs> yang mengingkari kenikmatan itu kafir yang mengingkari kebenaran itu kafir yang mengingkari keadilan kafir berbeda dengan agama dengan saya itu ya dia punya keimanan yang lain iman <laughs> jadi ya ini yang perlu dari saya cukup di kafir ketertutupan atas kebenaran ya Allah, mau musuh itu melakukan kekerasan terus itu kafir pengingkaran kenikmatan dari Allah menolak kenikmatan itu adalah kafir gitu tak isyadum la dan wa la kafartum bil adabi lasyadid. Sudah, kufur nikmat. Kebanyakan kufur nikmat semuanya. istaka qala sakil wahid muslimin bagi satu tubuh istaka minhu udhu istaka sakil sakil Apabila satu sakit, maka yang lain ikut sakit. Kalau sebagian yang sakit, maka yang lain ikut sakit. Enak semua. Flu aja udah enak semua. Sakit. Tidak ada saya busuk semua. Kemana-mana. Jadi secara bagi muslimin satu dengan yang lain jangan saling menyakiti. Dan saling menyayangi. Islam. Kita lihat fakta deh. Lihatnya kriteria saja deh. Kita jangan menunjuk siapa. Pokoknya siapapun yang melakukan itu bukan muslim dalam artian sebenar-benarnya muslim. Hakikat muslim. Fa'in kuntala tusadiku min min istighlalika bima Nah, Imam Ghazali luar biasa mengatakan, jika hatimu belum menemukan uh, apa cara menghilangkan kasus itu, 150 student. Hadis ini fa'il kunta la tusatib ayatu hadza al-hubb. Jadi eh, cintailah seorang muslim sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Kerjasamalah dengan semua kaum muslimin saling bantu. Apabila kamu wa bil takhallus minal laki maka yang paling utama bagi kamu adalah sibuk membersihkan dari hal-hal yang rusak itu hilangkan dulu sifat-sifat buruk itu ini sudah tinggi kalau, kalau bisa mencintai saja sudah lebih tinggi lagi sebelum bisa ke situ ya hilangkan dulu sifat-sifat buruk itu hasut itu itu lebih penting daripada di sini bidang-bidang wajib furu' bidang furu' itu ya yang sunnah-sunnah itu sibuk mengurus yang sunnah pakai tanah komprang atau tidak, tengok atau tidak, pakai baju koko atau apa gitu. Itu nawadir. Nawadirul furu' isu-isu partikuler yang tidak terlalu penting. Itu. Yang pertama adalah bersihkan hati. Jadi, walibas taqwa zalika khair. Gitu. Pakaian takwa itulah yang lebih daripada pakaian-pakaian begini-begini. Tapi bukan berarti ada itu tidak boleh, tidak baik. Kalau jilbab itu loh. Pakai jilbab itu tradisi Arab. Yang paling utama itu formalisme uh, tradisi. Dalam menjelaskan ini agak panjang saja. <laughs> Tentang jilbab, khumar, hudu. Itu dari ke saya. Orang Arab siapapun agamanya yang pakai ini. itu pakai jilbab itu yang kayak gitu-gitu. Iya, orang uh, eh, optik saya di biarawati, biarawati juga pakai begitu cuma modelnya yang berbeda. Tapi untuk ini iya gitu. Tapi modelnya berbeda. Jadi yang disetujui oleh apa? Tapi wajib tetap ada tiga khair. <laughs> itu benar dan memprovokasi ya. kok tidak tidak bukan bukan bukan begitu jangan sampai hanya karena orang tidak pakai itu dia ya. bukan muslim jangan sampai begitu jangan sampai itu akhlaknya lebih buruk daripada yang pakai itu jangan sampai begitu saya begitu jangan sampai orang yang tidak pakai jilbab itu akhlaknya wudhu kita maka orang yang pakai jilbab pasti baik bisa nipu Oh bisa tapi jadi bagusnya di mana udah ya jadi tidak dengan urusin kayak gitu, -gitu yang penting harus wa amar wa ilmul khusumat oh berdebat terus saling mencaci maki urusannya itu loh saya tidak lagi pengen jawab jawab di sini itu yang hoax hoax itu yang bukan fitnah itu saya ya tapi lebih baik kita menyampaikan kebaikan terus saja kebaikan terus saja jangan dendam seterusnya. Wa amar riya huwa syirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang samar. Syirik kecil. Karena berarti menyaingi Tuhan. Menyaingi Tuhan, ingin dipuji. Ingin dilihat apa yang kita lakukan. atau umasyirul oh, oh, asghar eh, syirik syirkal asghar ah. kata Nabi qala sallallahu alaihi wasallam Allah ittaqu ittaqu asghar ah. kamu pada syirik kecil Kalau syirkul asghar syirik kecil itu apa qala arriya'u riya. Wa huwa ahadus syarikaini. Salah satu dari uh, eh, syirk Ada syirik khafi, ada syirik jali atau syirik kecil dan syirik besar. Saya menyebutkan Tuhan menyembah selain Tuhan. Ada Tuhan lain selain Tuhan. Itu namanya syirik. Baik. Apa yang dia wadhalika? Tuh. Al aslur riya. Riya itu adalah tola bukal manzilata fi qulubil khalqi. Judul namanya. Tola buka al manzilata fi qulubil khafi. Kamu ingin memperoleh kedudukan memperoleh nama, memperoleh apa posisi unggul di hadapan masyarakat. Bi'iroihim khitalal khair memperlihat kebaikan dirimu sendiri di hadapan orang lain Supaya kamu dianggap orang baik Kamu telah melakukan perbuatan baik Itu hanya ria kita senang ya. Wah, pada umumnya kita pamer nih. Kita senang modal begini-begini. Pengen dipuji apa yang kita lakukan itu. Diperlihatkan kepada publik. Banyak sekali loh. Sekarang itu sudah tidak lagi dirasakan. Itu namanya uh, sudah menjadi uh, apa ya fenomena fenomena litanal bihal jawal wal hasmah wa hubbal jah namun wal hasmah yaitu untuk memperoleh kedudukan wa hubbul jahi minal hawal muttaba wa hubbul jahi minal hawal muttaba cinta kepada kedudukan cinta jabatan mencintai jabatan itu termasuk hawa nafsu yang diikuti. Afihi alaka aksarun nasi dan disinilah banyak orang jadi hancur lulu perebutan ini banyak sekali perebutan kekuasaan ini menimbulkan banyak sekali kata sosial, kehancuran sosial. Masya Allah ya, kan? pemilihan DKI, gubernur DKI, Masya Allah. Yang itu Gus Dur. Dia saling turunkan, adunya akan oh, lawan 50 juta katanya mau ke apa Jakarta untuk membela itu tapi Gusti Muhammad jangan pulang datang ke Jakarta untuk apa Pak itu itu mengorbankan rakyatnya demi kepentingan dia dari itu? hanya gitu ya <laughs> tindak tentang Gus Dur. Tapi maksudnya adalah perebutan kekuasaan, cinta pada kekuasaan itu yang dapat menghancurkan banyak sekali kehidupan sosial. Konon sebetulnya faktor utama permusuhan ini adalah itu permusuhan atas nama agama apalagi. Jadi menggunakan agama mempengaruhi masyarakat dengan dasar agama dan agama itu sebenarnya di belakang itu ada kehendak untuk merebut kekuasaan politik berarti bukan agama ya. Fama ahlakan nasa illa yang merusak manusia manusia manusia dicap oleh manusia. Walau antafan nasu hakikat la'alu anna sarhum ma hum fihi min al-ulumi wal ibati fadlan an yang minum alaiha illa ra'asun nas. Kalau mau jujur, lau ansofan nasu kalau orang sungguh-sungguh mau melihat tidak mengetahui bahwa kebanyakan yang mereka lakukan pengetahuan, kepintaran dalam loh Kepintaran uh, apa namanya? rajin ibadah katanya. Terus apalagi amal uh, eh, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang itu tidak. la yahmiluhum illa mirohal annas ya itu untuk, untuk pengen dikagumi itu pengen dianggap hebat itu jadi ada banyak ya ada banyak uh, motif mencari kekuasaan. Anda mencari kekuasaan karena ingin dipuji-puji. Anda kekuasaan ingin mendapatkan uang banyak sekali. Kira-kira yang paling banyak mana ya? Teruang ya? Sampai mau nyogok untuk menjadi ini, mau mengeluarkan uang banyak untuk peroleh uang yang yang lain sampai kekuasaan popularitas pujian sudah wahia a'mali itu menghancurkan amal panjang pahala amal dari ria itulah yang muhbitatul a'mali sini katanya ya ada di tengah itu kita kalau ada kalian punya kitab tengahnya itu qala ani nabi sallallahu alaihi wasallam innal murai yunada yaumal qiyamati bi arba'ati asma orang yang suka pamer itu suka popularitas suka pujian orang itu Nanti di akhirat akan dipanggil dengan empat nama julukan. Ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru. Eh orang kafir, eh orang jahat, eh orang yang khianat, eh orang yang rugi. Begitu. Dolah sa'yuka wa batula ajruka. Hidupmu sesat dan pahalamu tidak kamu peroleh. Kamu tidak mendapatkan Malah kalau kalau kalau jauh tidak ada keuntungan kamu di akhirat ini. tetapi carilah al ajro pahala itu dari orang yang kamu puji, yang kamu memuji, eh, yang mereka, yang memuji kamu itu. Kamu kan sudah mendapat pujian, ya sudah. Menurut uang sudah. Apa namanya sudah ya pujian jabatan sudah, ya sudah. Kama warada fil khabari anna syahida yu'maru bihi yawm qiyamah ila an-nar. Fa yaqulu ya Rabbu asyhadu fi sabilika ada di hari akhirat nanti ada seorang yang mati syahid. Mati syahid adalah mati di dalam perjuangan melawan musuh. syahid mati di dalam perjuangan melawan perang biasanya perang baru orang kafir ya orang yang jahat itulah lakukan kejahatan pada hari akhirat nanti seorang yang mati syahid itu diperintahkan disuruh masuk neraka Loh, orang mati syahid kok disuruh masuk neraka Fayaqulu ya Rabb Orang mati syahid tadi mengatakan, Nabi, eh, Tuhan, saya mati syahid di jalan, Saya berjuang di jalan. Engkau. Fayaqulullahu ta'ala, Fal aradka ayyuqal annaka syuja'un. Tidak, tidak, katanya. Kamu berjuang bukan karena aku. Tetapi karena kamu ingin disebut orang hebat pahlawan, pemberani dan sebagainya. Itu. Jadi lagi-lagi ada di dalam hati itu. Pak motif itu ada di dalam hati. Kalau kamu motifnya adalah ingin ujian, ya sudah. Tidak ada mendapatkan akhirat lagi. Tidak akan mendapatkan akhirat. Waqat qila dzalika wa ajruka itulah ujian itulah yang kamu peroleh di dunia adalah sudah di dunia saja, di akhirat sudah tidak lagi mendapat keuntungan. Maka itu harta dunia nutihi minna. Walaupun walaupun aku min khalaq, di akhiratnya sudah tidak dapat lagi. Wakadzalika yuqalu lil alim wal haji wal qari. Para orang pintar, orang alim ulama juga, orang yang pembaca Al-Qur'an juga, orang ya haji juga. Jadi ada orang yang haji karena ingin dipuji panggil Pak Haji. Supaya dianggap Pak Haji. Itu banyak. ada profesor, doktor, pengen diambil profesor, pengen doktor dan sebagainya macam Ya sudah, panggilan itulah yang dapat ujian. Sudah. Wa amal ujubu wal kibru wal fakhru fahuwa adda'ul Ya, sekarang yang ketiga, yang keberapa ini? Ujub. Ujub, sombong, membanggakan diri, memuji diri. Jadi kalau tadi ingin dipuji, sekarang dia memuji diri. Mengaku hebat. Gitu ya. Ini adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Bahwa ada ulang Penyakit yang sulit diobati وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العجز والاستعظام وإلى غيره بعين الاحتقار والذل nah, apakah yang disebut ujub kibar sombong itu ya ada yaitu seseorang yang melihat dirinya dengan pandangan mulia dengan mata mulia jadi menganggap dirinya mulia wal istighzab dan aku menginginkan dianggap ya, men, apa ya, menganggap dirinya besar aku dan orang lain kecil rendah remeh hina jadi menganggap, menganggap dirinya hebat sementara yang lain adalah rendah tidak hebat itu namanya ujub wa natijatuhu 'ala lisan ayyakula ana wa ana. Nah itu ini siapa saya? Saya lah. Semua saya. Ini berkat saya. Dan seterusnya. Kama qala iblisu al-la'in ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi, ini kan uh, kayak iblis ngomong sama uh, Gusti Allah, Allah ketika disuruh sujud kepada Adam Iblis menolak Dia mengatakan Aku lebih baik daripada dia Kau menciptakan Aku dari api Sedangkan Adam diciptakan dari tanah Jadi menganggap dirinya lebih Inilah sebetulnya kesombongan itu jadi mengapa iblis itu diusir, dikutuk adalah karena kesombongan, bukan karena tidak percaya kepada Tuhan. Jadi iblis itu percaya kepada Tuhan. Konon ada orang yang menganggap bahwa keimanan iblis itu tauhidnya eh, hebat katanya. Tapi dia sombong itu. Jadi menyaingi Tuhan. Itu persoalannya. Sombongan itu berarti menyanyi ya menurut saya penting sekali. Kenapa saya selalu mengatakan keimanan kepada kita kepada Allah yang esa itu meniscayakan apa eh, kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia. Jadi hakikat tauhid harus mengimplementasikan kesetaraan manusia. Orang yang bertauhid itu yang orang anggap yang lain sama saya selalu mengatakan konsekuensi paling rasional, paling bertanggung jawab atas keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa adalah kita menganggap orang semua sama, setara. Setara. Begitu. Justru ajaran tauhid kesetaraan itu ajaran manusia adalah ajaran tauhid. Ini maka fahmina bertanggal terus. Karena diskriminasi itu wah kacau itu. Diskriminasi itu anti kemanusiaan. Diskriminasi itu anti kemanusiaan. wasamratu fil majalis at-tarafu' wa taqaddum wa talabut tasaddud fiha uh, akibatnya di setiap pertemuan-pertemuan dia akan menganggap dirinya hebat uh, terkemuka tarafu' taqaddum dan ingin didahulukan ingin saja di, dimuliakan terus Wa muhawarati al-istinkahu min ayyuradda kalamuhu alaihi. Dan kalau berdebat dirinya menang, satu tidak mau di, dikritik. Tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan, tidak mau disanggah. Itu perang sombong. Al, uh, itu tadi al-ujub al-takabbir in wa'idha anifa wa in wa'idha ana kalau dinasehati malah marah, kalau dinasehati malah menentang, melakukan kekerasan. Curang sombong itu. Fakul ro'a nafsahu khairan min ahadi min khalqillah bahwa mutakabbirun. Nah, ini penting nih. Setiap orang yang melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia orang sombong. Orang yang sombong. Setiap orang yang melihat dirinya lebih baik dari orang lain dari ciptaan Allah yang lain, maka bahwa mendakam birun dia orang sombong. Jadi itu Bal yang bagi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallah. Nah, ini hebat nih. Yang baik itu yang baik adalah orang yang baik menurut Allah. Bukan menurut manusia. <laughs> menurut dia balik menurut dirinya. Qad indallah fi daril akhirat di akhirat. Wadalika ghaibun ini tidak diketahui mana yang baik dan mana yang tidak baik bisa itu ya sekedar aturan-aturan lahir tapi hakikatnya nanti Allah yang akan mengetahui fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdud keyakinanmu anggapanmu bahwa kamu lebih baik daripada yang lain adalah kebodohan yang nyata yang murni adalah kebodohan paling baik dari yang lain kamu bodoh Uh, ini menarik sedikit lagi, uh, bagaimana sikap kita terhadap orang lain supaya kita uh, tidak menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Maka gini. ra'aita saghira qutah jika ya, kamu melihat orang-orang kecil Dia lebih baik daripada saya Dia lebih baik daripada saya Mengapa? Karena dia tidak pernah durhaka kepada Allah saya banyak durhaka Nah dia masih kecil masih kecil Belum banyak berdosa Saya sudah banyak sekali dosa Wa in ra'aita kabiran qul ya Abdullah ta'ala qabli fala syakka annahu khair minni. Apabila ada orang tua kita kita selalu dia lebih baik daripada saya. Karena dia telah lama lebih dahulu daripada saya telah bekerja lain. Saya baru seberapa. Itu. Wa in eh, kana aliman qulta hadza u'ta ma lam Apabila melihat orang pintar, maka kita mengatakan dia punya. dia kenapa karena dia telah diberikan sejak saya bodoh karena dia lebih banyak diberikan daripada apa yang diberikan kepada saya wa ya, wa alim jahil dan dia mengetahui apa yang saya tidak tahu Pakai fakun mislahu. Ikan jahilan kalau kita melihat orang bodoh, bodoh daripada kita, Kultu atau kulta hada qad asallah bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin. <laughs> Kalau dia melakukan e, kesalahan ya tentu karena dia tidak mengerti. Tapi kalau saya saya melakukan kesalahan tapi tapi saya mengerti. Ibarat itu mengerti melakukan kesalahan daripada orang yang tidak mengerti melakukan kesalahan. Lebih baik ya lebih baik orang bodoh yang melakukan kesalahan kesalahan dia orang bodoh karena tidak mengerti daripada orang yang mengerti melakukan kesalahan wa in kana kafiran oh gitu wa hujjatullah ala alaihi akidun tentu saya akan ditanya sementara orang bodoh ya maklumi kalau dia melakukan itu oh kamu belum tahu ya oke dimaafkan menurut saya tahu kok melakukan pelanggaran hukum maka saya lebih rendah daripada dia dan saya tidak tahu lagi wa ma'ati bima ukhtamu li wa bima yukhtamu lahu nggak tahu akhirnya seperti apa nasibnya saya terjunnya mungkin dia akan menjadi lebih pindah daripada saya dan lebih baik daripada saya Aikana kafir taala ini termasuk teman-teman sekalian terhadap orang kafir itu harus mengatakan dia lebih baik daripada saya. <laughs> Aneh. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ayyaslama. Ayyaslima wa yuhtima lahu bi khairil amal. Saya tidak tahu akhir hidupnya apakah dia lebih baik daripada saya. Kata hadis Nabi itu kan begini. Manusia itu ditentukan pada satu jengkal akhir hidupnya. Satu depan atau satu jengkal. Ada orang yang dari awalnya baik terus tapi satu jengkal sebelum meninggal melakukan kejahatan maka semua aman ini oh baik ini dia akan di suul khotimah baik sebaliknya ada orang yang jahat tapi ada iman taubat sebagaimana